Fa ya ma'asyiral ikhwani wa khawatir azakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin tentang manhaj di dalam akidah yang diajarkan Rasul kepada para sahabat yang diterima sahabat dari Rasul yakni akidah yang disebut ahlus sunnah wal jamaah ahlus sunnah ini maknanya mengikuti sunnah Rasul wal jamaah sebagaimana jamaahnya para sahabat mayoritas para sahabat Kan demikian. Maka ahlu sunnah wal jamaah yakni di dalam bab masalah akidah khususnya dan permasalahan-permasalahan yang lainnya itu mereka mengajak kepada istiqomah wal wasatiyah yakni lurus dan pertengahan Wa'adamil hulu dan tanpa hulu berlebihan ya ini kemudian juga apa tanpa jafa yakni mengurang-urangi bainal ifrat wa tafrit antara berlebihan yakni dan mengurang-urangi jadi tengah-tengah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat yang diterima para sahabat dari Rasulullah. Ini ada di dalam surah Al-Fatihah ya yang dimana setiap sholat kita di diperintahkan untuk berdoa setiap rokaatnya surat al mustaqim ya Allah beri petunjuk kami ya Allah jalan yang lurus jalan yang lurus ini jalannya siapa ya para rasul para nabi ya orang-orang yang soleh nah, itu demikian jadi kalangan apa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in suratal ladzina an'amta 'alaihim ya jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ghairil maghdub bukan jalannya orang yang dimurkai yakni Yahudi ya Yahudi dan Nasrani ini ifrat dan tafsir ya kita hidup di dunia ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala membekali diri dengan ilmu. Wala alaih laysa laka Ilmu apa saja. Ilmu ekonomi, ilmu kesehatan, ilmu apa saja sudah diperintahkan jangan kalian melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu walau takfumalin salah kaki ayam ya nggak boleh apalagi dalam ibadah syarat diterimanya ibadah itu ilmu ya man amalan lain li amruna fa huwa barang siapa yang melakukan satu amal ibadah satu amal saleh di mana tidak ada tuntunan tidak ada petunjuk tidak ada ilmu dariku dari rasul fa maka tertolak maka para ulama sepakat baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dalam satu kaidah usul al-aslu fil ibadatil mutlaq. Rukun asal ibadah apa saja tertolak kecuali yang ada ilmunya, yang ada tuntunannya, yang ada petunjuknya dari Rasul baru ibadah itu diterima. Ya. Jadi ya. Maka kalau tentang ibadah, mana ada ibadah ini dilarang? Enggak ada dalil yang melarang. Loh, hukum asal ibadah itu terlarang. Itu hukum asal. Ya. Maka kalau membolehkannya berarti harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil berarti kembali ke hukum asal. Lain dengan masalah dunia makanan, hukum asal makanan itu mubah, halal, boleh. Kecuali ada dalil haram baru haram. Kalau nggak ada dalil mengharamkan berarti makanan itu halal, minuman itu halal. Ya, makan tempe ya apa? Oh nggak ada dalil haram itu berarti ah, halal. Kembali ke hukum ha? asal ibadah demikian. Ya, ini. Maka jadi makhluk ini jalannya Yahudi punya ilmu dan diamankan Jalannya Abdul ini orang Nasrani banyak beramal tanpa ilmu maka kita umat Islam ya punya ilmu ya wajib diamalkan itu demikian ya ini Jangan sampai seperti jalannya Yahudi, jangan sampai seperti jalannya Nasrani. Nasrani kalau Yahudi ini tahu kitab suci nya, ya rifuna utama rifuna abna'ahum. Dia paham isi Taurat, paham ini halal ini haram di dalam kitab suci nya, paham ini perintah, paham ini larangan. Tapi apa sikap mereka terhadap kitab sucinya? Wa nabatu wa ra'aduhum ka'annahum la ya'lamun. Dia lemparkan kitab suci mereka di belakang punggung mereka seolah-olah mereka tidak tahu. Ya itu Yahudi. Sedangkan Nasrani banyak beribadah, banyak berim, beramal tanpa ilmu. Ya, bakal punya akidah, keyakinan yang tanpa ilmu. Inna Allah asalisu salasa, Allah Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Qaulun bi'afwan itu ucapan mulut mereka. Iya kuluna illa kadiba. Tidaklah mereka berdusta kecuali eh, tidaklah mereka berkata kecuali dusta mengatasnamakan Allah mengatasnamakan nabi nabinya nabi Isa tidak pernah mengajarkan trinitas cari di dalam Injil kalau ada kedoan beri jiwa ya nggak ada ya itu ucapannya ajarannya siapa Matius ya jadi nggak bisa jadi suatu baik sampai Nabi Isa sendiri perkataannya diabadikan dalam Al-Quran. Ingkun cukur tuh fakot alim ya Allah jika sampai aku mengatakan Trinitas, aku mengajarkan Trinitas, fakot alim maka sungguh engkau telah mengetahui. Anta ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku. Wala a'lamu fi nafsi. Aku sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada zatku ya itu pernyataan Nabi Alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran ini maka umatnya selalu wasatiyah ya jadi ini uh, diabadikan oleh Allah Taala di dalam surah Al-Baqarah 143 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan dan seperti itulah kami jadikan kalian umat dan wasatan. Umat ini bisa maknanya din agama yang pertengahan. Ai adlan ma'adal wasf wa atraf dahilu tahta fatah ya itu gitu jadi sesuatu yang ada di, di pertengahan ya, itu gitu ujung sana ujung sana tengahnya ya, itu gitu ya ini tidak hulu hulu yang dimaksud hulu mujawazatul hak fit wal amal wasana, berlebihan di dalam apa batasan sudah dibatasi dilewati ini berlebihan ya atau tidak sampai batas dikurang-kurangi ya ini ifrat watafri ya itu demikian di dalam ibadah ya di dalam akidah di dalam apa saja ya itu demikian jadi Allah Taala larang yakni apa orang-orang Yahudi orang Nasrani sejak dulu agama yang diturunkan oleh Allah itu wasatiyah Ya ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum Wahai ahli kitab, wahai Yahudi dan Nasrani La taghlu jangan kalian melampaui batas Hulu berlebihan di dalam agama kalian enggak boleh Ya, tidak boleh mendalam-dalamkan Kalau dalam kok cetek-cetek cekeknya Ya, sesuai aja kalau sudah orang lakukan gitu kayak gitu Ya, Sedangkan barang ciptaan manusia itu harus sesuai dengan standar. Kalau tidak sesuai dengan standar, maka barang itu akan rusak. Nah, itu demikian. Jadi standarnya itu ada. Yes, nah, itu demikian. Ya, maka bahasan kita kemarin hulu di dalam akidah tentang asma Allah dan sifat Allah ya itu demikian jadi ada di situ ahlu taktil dan di situ ada ahlu tamsil. Ada yang menolak sifat-sifat Allah, ya, ditolak secara total karena apa? Kalau Allah menyatakan sama seperti makhluknya ditolak, maka jatuh dalam kufur Lalu sudah menolak. Yang satunya karena takut jatuh dalam kufur, maka ayat-ayat tentang asma dan sifat Allah itu ditakui tangan diartikan kekuasaan. Iya, itu begitu. Ya, ini. Padahal Allah sudah jelas mengatakan laisa kamislihi syai' ini satu apa? Uh, satu jumlah ya, ini satu kalimat ya. Allah tidak sama dengan makhluk ini. Satu sisi. Sisi yang lain wa huwa samiul basir. Sedangkan dia Maha mendengar dan lagi Maha melihat nggak sama dengan makhluknya, tapi mendengar dan melihat sama nggak dengan makhluknya. Ya, maka jawabnya akidah ahlus sunnah akidahnya para salaf sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang diajari Rasulullah Allah menetapkan nama menetapkan sifat ya terhadap dirinya itu hak Allah dan kita memahaminya sesuai dengan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah maha mendengar. Maknanya apa? Kita meyakini Allah mendengar, Allah melihat. Ya, tapi tidak sama dengan makhluknya. Nggak maknanya tidak bisa dibayangkan. Allah punya tangan, ya Allah Allah Tapi jangan disamakan dengan tangannya manusia, makhluknya. Jadi ya Allah tangannya tidak bisa ya tapi kita yakin karena Allah masih tahu kepada kita itu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ini. termasuk pemahaman Imam Syafi'i Imam Malik Imam Hanafi ya imam para imam-imam itu ya Imam Syafi'i ditanya tentang apa kakinya Allah ketika orang-orang penduduk neraka ini dimasukkan ke neraka neraka bergejolak ya semakin membesar hal ini masih dari apa kalau tambahan mana ya ada nah, ditambah lagi hal ini masih dari apa ada tambahan lagi ya Allah tambah lagi hal ini masih dari sampai Allah meletakkan kakinya di neraka neraka mengatakan qattu qattu Imam Syafi'i ditanya percaya wah sampai karo hadis ini Nek Gusti Allah ndekek sikile-sikile sapi ya makhluk yang namanya alam semesta satu galaksi jangankan satu galaksi tata surya aja matahari itu dengan bumi besarnya berapa kali ribuan kali lanek bumi yang tinggalnya awak diri ini sak mini, lah srengenge sak piro lah padahal di galaksi itu ada berapa kata surya lah pojok langit itu lah Gusti Allah maha dari segala itu. Lah nek sikile didadek neraka sak piro? Ya, makanya ketika Imam Syafi'i tanya begitu Imam Syafi'i mengatakan aman tu bi Rasulullah. Saya iman kepada Rasulullah. Yang pertama, bahwasanya dia itu urusan Allah bahwasanya apa yang dia katakan itu tidak dari awal nafsunya wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu kami iman pada Rasul amantu bima ja'a Rasulillah saya iman terhadap apa yang datang dari Rasul ucapannya perkataan eh, perbuatannya ya takdirnya kami imani semuanya Amalku ala muradi Rasulullah yang ketiga Saya beriman menurut maksud pemahaman Rasul Kalau Rasul memahamkan kepada kita begitu Ya sudah begitu Karena ini bapak bapak Akidah, bab keyakinan Kalau sudah bicara masalah akidah Otak ini kita taruh dulu Ya, kalau otak ini sebagai hak, hakim yang menghukumi bab akidah banyak Ya, itu demikian. Itu pasti sudah. jangan kan yang itu ya tentang azab kubur aja sudah nggak masuk akal sudah. Ya, tentang apa? Tentang padang maksud matahari dekatan cuma berapa menit manusia tenggelam nggak masuk akal sudah. Ya, makanya Ibnu Taimiyah ditanya. Ya, Allah turun dari atas seperti gak akan tenang habis itu yang zinu rabbuna tabaraka taala ya ila uh, eh, ila sama ibunya rob kita Allah taala ini turun ke langit dunia gak akan tenang mencari hamba-hambanya majadauni siapa yang berdoa kepada aku jawabannya wa mastaghfiruni aghfirullah barang siapa yang mohon ampun aku akan ampuni dia ya Lani Allah mudun tekan Ares nanggune bumi. Arse kosong. Lah ya apa padahal Allah berfirman Inna Allah ala arsis Allah bersemayam di atas arus lah nek modal kosong. Maka jawabnya ini dengan ayat ini kami selih syait surat Asura ayat 11. Allah tidak sama dengan makhluknya. Yang namanya makhluk itu kalau ada di suatu tempat pindah ke tempat lain, tempatnya ini kosong itu makhluk. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah mampu pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa tempat ini kosong mampu Allah Taala. Lah yo ya opo Ustaz? DKN akalmu, ah DKN dhisik iki manono. Nah itu gitu. Nah akalmu kon dekek gagak, gak gaduh ini wong Jawa, ya. Nah itu itu gak gaduh akalmu, ya nggak bisa menjangkau. Nah itu ya. Karena ini bapak tidak, ya ilmu Allah itu nggak ada batasnya. Jadi nggak mampu akalmu ya itu jangankan yang di luar angkasa jangankan yang di luar ya yang di dalam tubuh ini banyak yang baru diketahui pada tubuhnya sendiri lihat ilmu pengetahuan medis apa saja banyak yang yang sebelumnya belum diketahui sekarang ini dengan teknologi yang canggih baru diketahui ya itu menunjukkan apa keterbatasan manusia penglihatannya terbatas penciumannya terbatas ya pendengarnya terbatas otaknya juga terba terbatas mau memahami zat yang nggak ada batasnya nggak akan mampu nah, itu demikian ya ini tentang asma dan sifat Allah kemudian tentang afal Allah order dan order Allah mufrad dan ada tafrid yang nyimpang dari jalannya Rasul dan para sahabat dari pemahaman Rasul diajarkan ke sahabat yang diterima sahabat dari Rasul ya yeah. Al-Qurannya jelas hadisnya jelas cuma memahaminya salah maka salah ya makanya kelompok-kelompok dakwah ya golongan ormas ya hampir semuanya itu sepakat mengaku Quran dan Sunnah. Nggak ada yang nggak ngaku Quran Sunnah pun nggak ada. Mereka sepakat apapun organisasinya, apapun kelompoknya, golongannya. Kalau Tuhannya Allah sepakat, kitab sucinya Al-Quran sepakat, Nabinya Muhammad sepakat, kiblatnya Baitullah sepakat. Fakta yang terjadi beda satu dengan yang lainnya ini bumi langit saudara kita LD11 itu Quran sunnahnya tahu nyel ya nyel itu tak lebihan nih Quran hadis tok itu injil itu tok nah itu gitu LD11 punya mereka mengaku punya pemahaman apa mangkun apa mangkun itu Nakola yang gulu naklan wa mankolan Bahwa nakilun wa daka mankul Mankul itu sendiri tidak dari Rasul sampai ke imamnya sekarang itu mankul Maknanya apa? Dia punya pemahaman dia itu sampai Rasul punya sana Nah itu mankul Ya, pemahaman dia sekarang ini dari Rasul sahabat tapi sampai dia itu nggak berubah itu mantul tapi faktanya apa mantul tak muhabis kira-kira ya gak cocok kalau kajian nabi gak cocok kalau sholat berbelas lu gak cocok apa nih lu sama ini tak berkat nangan amiri sama si kafir sampean nama taat leksa fi nuqih akan sama kami tatan jahiliyah lu bayangkan ya baik ke imamnya itu menentukan kafir tidaknya Nanti sampai mis kafir mati sampai mau rumah kita dipek ikut dia Ustaz saya ini jadi ormas jadi mana onok fatona bito onok kakiyah nek si ayo onok kakiyah ya koyo koyo habi ya assalamualaikum gak assalamualaikum gak assalamualaikum nopo artinya assalamualaikum Bongkol Sam alaikum. Niku yang bu alaikum ya, apa jadi aku alaikum <laughs> ya sing bongko awakmu lah itu itu <laughs> aku lah itu gitu. ya ya orang kamu nggak ngerti Assalamualaikum ya jadi lihat ya, assalamualaikum bukan assalamualaikum assalamualaikum kamu ngerti <laughs> ya Ah, Jangan nggak tahunya, oh belum salam kok, nggak salam cuma lo bongko itu. <laughs> ya, nah, itu begitu. Mereka berani. Kalau yang dihadapi ini kebu, yang dia dihadapi barongan, yo ya mundur, babras Itu mereka saya lebih mereka kebu-kebu maju barongan barongan mundur, mundur itu begitu. Lah nek barongan ditabrak ya bablas kabeh. Ya nek kebo digulak lho. Lha <laughs> itu begitu masih ya, gede awake kebo. Iya, iya, iya. Ya Lha itu begini Ya. Semua sama ya. Itu ngakunya ahli sunnah ngakunya punya sana, Lho tapi pemahamannya begitu. Tentang takdir itu juga demikian. Ya dalilnya sama dari Al-Qur'an. Inna la الله ma bi kaumin hatta حتى ma bi بأنفسهم Allah tidak merubah satu kaum ya kecuali mereka mereka merubah dirinya di diri ini ayatnya hadisnya ya yujma'u khalqul insan fi batni ummi arba'ina yawman nutfata manusia di dikumpulkan di rahim ibunya penciptaannya 40 hari pertama berbentuk sperma summa alaqatan kemudian 40 hari kedua berbentuk segumpal darah summa mudghatan 40 hari yang ketiga sudah berbentuk daging berbentuk manusia pada 40 hari yang ketiga itu fusayan fuhu firuh ditiupkan roh hidup dalam Islam kalau keguguran 40 hari yang ketiga melebihi 40 hari yang ketiga 120 hari boleh dimandikan boleh dikafani boleh disolatkan karena tidak ada roh kalau belum itu berarti masih kotoran ditanam itu langsung aja boleh tanpa dimandikan sebelum 40 hari yang ketiga 120 hari demikian ya termasuk apa menggugurkan kandungan kalau sudah di atas 40 hari itu dianggap sama seperti membunuh orang hidup karena sudah ada rohnya digugur digugurkan itu gitu ya ya boleh itu sama dengan membunuh orang maka pada 40 hari ketika ditiupkan ruh kemudian fayumaru malaikat itu dikasih rezeki rezekinya ini dicatat ya termasuk habib rezeki itu ya nanti dicatat itu ya sama ya ayat begitu jadi rezekinya itu dari kacau ya rezekinya ini dari tukang becak ini itu oh, ada semuanya dari tentara lagi dari guru sudah ada semuanya itu ya ayat gitu ya bapakku tukang ya bapakku guru bapakku tentara ya itu sudah ada catatannya ya di rahim ibunya itu sudah baca tentangnya semuanya ya itu makanya gak iso apa gak iso jangan ya, opo aku bin dilahir lo jadi anak Pak Jokowi ya, Pak Prabowo <laughs> gak bisa wes ono ketuntahane lo bapakmu itu becak bapakmu itu tukang bapakmu itu koruptor sing ngetekno duit Pertamina lo itu ono itu sudah ya jadi itu sudah ada semua catatannya itu sudah sudah ada semuanya Nah, itu jadi apa uh, jadi ditentukan nah dengan dua dalil ini ada ifrat ada tafsir ya yang satu jabariyah jabariyah itu nek dalil ini nek wakil itu ditentokno terus apa yusbituna qadha Allah fi af'alil abdi wa yaqulun innal abda mujbirun ya wala qudrata lahu wala ikhtiyar jadi mereka menetapkan kodratnya Allah ketentuan Allah di dalam perilaku hambanya ya semua terserah Allah sesungguhnya hamba itu mujbir dipaksa harus begini harus begini itu dan tidak ada kekuasaan baginya dan tidak ada ikhtiar usaha baginya maka fahum asbatu fi'lar rab wa nahu wa nahu fi'lal abdi mereka menetapkan yakni apa keputusan Allah dan menafikan menolak usahanya seorang hamba itu yakni jabariyah ini kalau qadariyah sebaliknya semua itu terserah hamba Allah gak cawe-cawe sudah dengan dalil ayat Al-Quran yang satunya dalilnya hadis dan tapi kalau ambil sunnah enggak Al-Quran dan hadis ini apa dipahami ya apa memahami ayat ini apa bertentangan Al-Quran dan hadis ini kalau orang tidak ngerti kok tidak ditabrak kok hadis karo Quran nah. ya yeah. contohnya apa saya pernah diskusi sama yang nulis ada kubur tidak ada Ya, itu hadis-hadis itu ditabrakkan dengan ayat Al-Qur'an. Walaupun soheh, tapi itu nabrak Quran innalillahi. Saya gini doa. Eh. Aduh. Pak, sampai itu insinyur wakil. Ya. Insinyur nuklir bicara nafsirno Quran. Ya, bahasa Arab nggak ngerti nul mudul alif bengkong nggak ngerti. Ya jangankan bahasa Arab tuh bahasa Indonesia bahasa Jawa tuh bahasa Indonesia nggak semua ada kamusnya sampai wong Malang aku wong Surabaya Pak boleh ono kamus bahasa Indonesia ini pentil pencit pelem nih ono gak ketemu kalau kau ono mangga gede titik belulu gede titik cantik gede titik degan nek wis tuwek kalau boleh ono kamus Indonesia Iya, Indonesia itu 60% dari bahasa Arab. Makanya kalau Indonesia mau memisahkan dengan orang Arab, orang Arab nggak bisa. Itu sejarah sudah. Ya, yang bangun negeri kita dari bahasa saja sudah kelihatan DPM bahasa Arab, MTM bahasa Arab. Nek anti Arab bubar itu di HMB MPR. Lo betul itu majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat rohiyah bahasa Arab semuanya nggak bisa itu. Ya itu fakta sejarah Muhammad jadi untuk nutup ya. Katut londo, soalnya dibintangnya londo. Ya, sejarah itu bisa berupaya biru, biru, maka bisa. Mana mungkin? Mungkin itu bahasa Arab Mayungkin, layungkin. Nah, tidak mungkin. Lebih <laughs> buahnya. Ini faedah ya kok. Lu faedah itu baca Arab. Kita pun tidak menggur. Oh kita daftar, daftar, daftar itu daftar Arab. Ya, Oh, daftar mah dulu ya berarti demikian jadinya Pak Yusuf Badudu ya ingat Pak Yusuf Badudu ya yang RRI ya kan RRI ya nah, itu ya Pak Yusuf Badudu kan ngajarkan apa bahasa Indonesia ya nah, itu gitu 60 persen dari bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab belum Inggris belum Belanda banyak itu Iya, nah, itu demikian sarapan-sarapan bahasa itu demikian ya eh, ini jadi nggak ngerti baca Arab nafsir lo Quran Quran kalau hadis ditabrak nggak bener nggak ada ulama tafsir ulama hadis yang nabrakkan Quran dan Sunnah yang ada ini Sunnah ini menjelaskan Quran Enggak mungkin Nabi itu nabrak Quran itu enggak mungkin guys. Cuma yang memahami ini keplek gak iso ya aku memahami Quran dengan benar Ya, maka kalau kita paham tafsir Tafsir ini ada dua, ada tafsir riwayatan, ada tafsir diroyatan. Apa tafsir riwayatan itu? Tafsir yang diajarkan Rasul ke sahabat ya sahabat terima pelajaran Quran dari Rasul sama sahabat diajarkan generasi sudahnya tabiin tabiin diajarkan tabiin tabiin tabiin tabi, sampai kita itu namanya tafsir riwayatan mangkul kalau orang LD sebutan itu mangkul tapi hebatnya tuh orang LD sebutan gak gak ditafsir tafsir Ibnu Kasir tafsir Qurtubi Tobari gak gelap padahal itu tafsir mangkul itu tafsir riwayat riwayatan Ya, ya apa Rasul mengajarkan ke sahabat memahami ayat ini? Lalu itu begitu. Ini namanya tafsir riwayatan. Ada yang kedua tafsir diroyatan, tafsir logika. Ayat langsung logika. Logika tafsir diroyatan ini ada dua. Ada tafsir logika sesat, ada tafsir logika benar. Nah cara untuk mengetahui tafsir logika ini logika sesat ya apa? Ada garis bawahnya, dikai garis bawah penafsirannya ini nabrak pemahaman Rasul sahabat tidak kalau nabrak pemahamannya sahabat yang diajari Rasul sesat itu itu ya itu garis bawahnya di situ ya nggak peduli si nulis tafsir itu doktor ya seperti siapa itu Quraisy kalau mau murid, itu gitu ya ah, itu iya Jangan lihat itu. Ya, tafsir apa namanya itu? Al-Misbah. al misbah Lampu lentera. mati madani apa? <laughs> Bikin kabut Al-Misbah itu seharusnya kan madani ya Sin peteng dari pak Soalnya misbah itu diuruk Diuruk no kan Ya, ini saya mau tambah bingung Soalnya potasinya sih A itu dilebok no Iya, yang baca itu bingung banyak ya tidak eh, ngerti masalahnya si itu orang awam dikasih apalagi anak mahasiswa jurusannya filsafat mana tambah nemen mana ya itu paham liberal dimasuk mau paham ini dimasuk nah, ini ya lulus jadi sarjana liberal Islam tapi liberal itu begitu ya nah, ini Makanya manhaj ini penting, pemahaman penting. Iya, ya. Jadi ini yang nabrakkan Al-Quran dengan Sunnah Tidak bentuk pemahaman Tidak ada satupun ulama ahli tafsir Ulama ahli hadis Yang punya kaidah kayak demikian Tidak ada Ya ini. Ahli sunnah ya apa di dalam memahami takdir ini Wasatiyah Ya itu Makanya ada satu hadis uh, hadis kalau tidak kolnya asal sahabat ya. Idza dzukirul qadar rasul Kalau disebutkan takdir dia melakukan. Maksudnya apa? oh jokot komentari karu otakmu. Nek ono hadis ini yo ya iman ono itu. Ya, nah, itu demikian. Jadi di dalam hadis tadi yang Rasul mengatakan sudah ditetapkan 40 hari yang ketiga ya lahirnya, rezekinya, amal perbuatannya, ini jadi orang baik, ini jadi orang jelek, ini jadi begal, jadi apa sudah ada semuanya. Bahkan surga nerakanya, sa'idun au syakiyun. Itu sudah ditetapkan. Akhirnya sahabat tanya, lah nek wis ditetepno kabeh ya apa Kanjeng Nabi oleh usaha usaha kaifa na'mal ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, "Ikmalu ma syi'tum fa kullun muyassarun lima khuliqala." Suruh berusaha kita ikmalu, berbuatlah usaha kamu. Masih cuma menurut kehendak kamu. Lalu kenapa kok ngomong berbuat menurut kehendaknya? Kenapa? Yang pertama takdir rahasia Allah. Jangan sekali Mulai kita itu bersikap tentang takdir. Mau ya takdir, ki aku nek sobi aku masih nganggur ya kok sobi di Ya marah cak. Jalan itu sudah jelas. Jalan sobi jelas, jalan marah jelas, jalan rokok jelas, jalan suarga jelas. Jangan kepingin pundi jalan suarga tak jalan rokok. Kuwabe pasti jawab jalan swarga. Dungane mono kepinginnya ngono tapi sikile iki melakukan rokok. Lho iya. Gak percaya sampean takoki koruptor itu, waktu korupsi. Sadar nggak sampai nek ngempon duit negara. Jawabnya nopo? Lho Pak, itu sudah direncanakan. pas ana perhitungan iki kok dikecak ngene kok gitu iki itu sudah ada. Ya. Sadar nggak kira-kira? Sadar, nek gak sadar semangat. Orang zina di lokal emang sampean waktu zina jadian nek yang ngakoni itu sadar. Lho kok kok sampean ngakoni mana kahan, Sadar semuanya itu. Ya. Itu demikian. Sampean takoni wong sing anti Islam gak cari anti Islam. Wong kita ini mayoritas demokrasi kau diterapkan syariat, kira-kira semua masyarakat ini sepakat bisa enggak kira-kira? demokrasi kok jawabnya loh bisa nggak ya? Bisa 80% gelem kabeh. Soalnya apa sih nggak gelem timbang sing gelem. Lho apa kok padahal dongane ku robana atina fi ya Jaluk suar gue kuabe anggota dewan itu jaluk suar. Kok gak gelem sari suar ngomong oi. Sampai takok lho ya. coba aku. Sampai takok dhewe sampai nanti kenalan anggota dewan sampai takoki. Beliau itu oh oh oh, gak gelap. Padahal rumahnya kepingin suara, cari nanti Islam. Eh, Islam itu gak ibadah, tak lho, sebetulnya ini. Oh, liberal ini ya. Makanya ya, eh, orang gak paham. Islam eh, itu agama sempurna, ngatur masalah ekonomi, ngatur politik, budaya, kami itu ada semuanya Islam. Loh, diprotomi soalnya dididik londo cili pendidikan di londo masih Islam ya bapak Islam bayi Islam utek elon londo cuma kulite sauma dan makanya ini kalau syariat Islam gak gelem ojo heran eh, lu akhirnya gak gelem kok lu mulai SDTK itu dididik londo kalau nanti ya, kalau duit pas ketikan itu ya, ah, kan, dikai pakaian anu nek nopo tujuh belas, nopo nukai musik, lanang wedok gandengan tangan yo, joget. Tekan diajari pergaulan deh, gak kenal makro. Iki duduk makro kurang enggak. Wis wedok pakaian ngini-ngini, ati kamu seperti kau itu joget-joget gitu, titi-titingimu, musik. Lho yo ya ini ku zaman kulo lah, zaman sakniki om. Oh. Bahasa <laughs> Ya, Nggih, bahasa demikian. Jadi maknanya apa? Mereka tahu, ya, mereka paham itu, ya. Jadi akhirnya yang satu pasrah kepada takdir ini dia, Wis monek wae suki-suki wae marah-marah wae pinter-pinter. Enggak usaha sama sekali. Ya, semuanya sudah ditentukan Allah. Enggak benar begitu. Tapi yang satunya lagi, semua terserah dirinya. Dia percaya dengan ayat-ayat Al-Quran Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka mau mau merubah dirinya sendiri terserah saya ya Allah gak cari-cari kepingin soge ya terserah awak dewi malah terserah awak di awak dewi ya apa bener gak usah dibantah pakai dalil berarti apa memahami dalil ini di bantahan naik kawan gawe catatan harian ojo setahun sak minggu jam per jam meni aku tani jam telu sholat malam ya mari sholat malam siap-siap cak durungi subuh berangkat nang alkoholi sholat subuh mari sholat subuh ganti pakaian lari pagi mari lari pagi atus mari atus sarapan mari sarapan nang kantor ya catatan menisin berlaku ketentuan sampean keinginan sampean atau ketentuan Allah itu kecok itu ya mari sholat subuh wis gawe sepatu benti sing mencret gak sido lari mencret Lha itu begitu ketentuannya siapa ya? Allah itu begitu Wes, jadi nggak bisa. Maka ahli sunnah wal jamaah nggak ifrat, nggak tafsir. Ya, itu demikian. Jadi saya ulangi sedikit-sedikit ya ini biar mantap aja nah, gitu ya ini kemudian alusuna dalam mengimani tentang takdir ini sebagaimana yang Allah firmankan dan sebagaimana yang Rasul sabdakan sudah ditentukan betul hadisnya sore itu tapi kita punya disuruh usaha kenapa karena takdir itu rahasia Allah Allah inna Allah la yughayyiru itu maknanya Allah memerintahkan kita itu usaha. Jalan itu jelas jalannya pinter harus kuat menghafal, kuat menulis, kuat membaca ini jalan ilmu. Kepingin jadi dokter, profesor ini harus kuat hafalannya. Kitab ini hafal, kitab ini hafal, kita di luar kepala harus gak bukan. Jelas jadi dokter, profesor mudah, ya, itu demikian. Jadi apa? Ini dalani, nek dalani goblok, gak usah belajar deh. Santai-santai aja. Ya, tiap hari apa ngeluyur tiap hari nah, kan ya, itu kan tidak usah belajar juga. Itu goblok gini ya itu. Ya jalan jalan kaya kerja harus sungguh-sungguh. Ini jalan kaya, kepingin sukses ini jalan sukses ini ya itu cuma Rasul kasih garis bawah fakullun lima masing-masing kalian dimudahkan menurut citaan jalan suatu jelas sholat kosong ini jelas sudah gamblang jalan rokok jelas semua kepingin surga enggak kepingin surga ya itu gitu ya kan sholatnya harus ada ya si yang berangkat ke si aku lalu <laughs> begitu dimudahkan sing enteng ini mas dimudahkan oleh Allah poso gampang sholat jamaah gampang sodako gampang ini dimudahkan tidak sembarangan loh orang bisa sodako itu tidak sembarangan orang-orang yang dikendaki oleh Allah Taala ya orang bisa sholat malam tidak sembarangan orang Ya, hanya orang yang dimudahkan oleh Allah. Itu. Jangankan sholat malam subuh nih ayo telat ter terus itu begitu pokoknya sholat malam tidak bisa ya itu jangankan puasa sunnah Ramadan itu bolong-bolong Lalu <laughs> itu begitu apalagi puasa sun sunnah lalu itu demikian ya ojo mana berjamaah ya sholat lima waktu itu sholat duhur aja nih asar sholat asar aja nih maghrib maghrib dulu itu begitu aja nih sholat sunnah yo ya opo sholat di mepet <laughs> nah itu begitu eh, padahal wes ngerti jalan suatu itu kudu iki tapi apa enteng itu nang neraka sikil enteng nang neraka oleh nang swarga ah apa Jalan suki jelas, jalan melarat jelas. Kabur wong kepingin suki. Sampai usaha dijemput sikil digendek ndak kayak sikil. Ya tetap aktif. <laughs> ya masing-masing kalian ini dimudahkan menurut citaannya nek citaan citaan sugi masih sampah laraan dieker-eker jadi mer si nek balungan kiri modal lebih piro <laughs> tetap melarat melarat, itu begitu tapi kita disuruh Rasul usaha nah, beliau itu gitu yang dihargai oleh Allah Taala ini apa usahanya beliau iya jenengan ibadah ini usahanya itu yang nilainya nanti ada di hadapan Allah jangan dilihat berhasilnya Modonya budaya ini modo. Itu, itu di hadapan Allah beda. Ya orang yang berhasil sukses belum tentu nanti di surga itu enak minta. Justru sing soro yang nanti nanti Allah Taala kasihkan pahala dari niatnya, dari jalannya itu kelihatan. Allah Taala nilai. Makanya Rasul kata, "Ikmal usahawan." otak mungkin Fakul dan muyasar lima kulikol Masing-masing kalian dimudahkan menurut cittaan Jadi ini takdir ta gurɓatar ne kira ka dubo wal ya tentang memahami ayat-ayat janji Allah maksudnya apa berkenaan dengan dosa dan pahala ya berkenaan dengan ancaman dan kabar gembira ya maka di sini yakni apa terbagi menjadi dua kelompok yang ekstrim ya yang satu khawarij ini berkenaan dengan dosa besar ya karena berisi ancaman ya dan juga ampunan berkenaan dengan dosa-dosa nah, itu demikian jadi istilah bahasanya Ini al-wa'du wal wa'i antara janji dan anja, ancaman ya maka orang-orang khawarij mereka pelaku-pelaku dosa besar ya dengan nas-nas dalil yang mereka pahami di dalam Al-Qur'an. Ya. Karena mereka itu orang Islam semua Al-Qur'an dan Sunnah sepakat semuanya. Ya, cuma orang Khawarij ini belajarnya tidak lewat sholat, Makanya yang negur pertama kali kesalahan ibadahnya orang Khawarij itu adalah sahabat. Ya yang sering saya ceritakan itu mereka bikin lingkaran pegang batu 100 dipimpin di tengah ya tasbihlah 100 kali tiga batu. Ya itu orang-orang khawarij itu. Ya, nah demikian. Mereka meyakini nas-nas dalil-dalil tentang ancaman Allah neraka Allah bahwasanya pelaku dosa besar meninggal ya itu kekal di dalam neraka maknanya dosa-dosa besar itu bisa menjadikan kafir. Ya, di antara dalil yang mereka pakai itu man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu. Barang siapa yang melakukan sayyi'ah itu diterjemahkan perbuatan dosa, dosa besar. Wa ahatat bihi aku, Ya. Dan kesalahan itu mengepung dia, meliputi dia. Faulaika ashabun nar. Mereka itu kekal di dalam neraka. Hum kalau itu Mereka kekal di dalamnya. Makanya pelaku dosa besar menurut Khawarij itu kekal di dalam neraka. Ya, ini ifrat berlebihan. Ya. Yang kafir yang kan itu murjiah. Ya, pelaku dosa besar itu tidak akan masuk apa neraka dan tidak berhak ya layak yadkhulun nar tahit la tidak masuk neraka dan tidak berat neraka karena apa iman menurut dia itu paulu ucapan saja orang sudah mengatakan saya beriman pada Allah sudah ya ini ya. jadi iman itu cukup ucapan ini dalil yang mereka gunakan apa Ketika penduduk neraka masuk neraka, penduduk surga masuk surga, malaikat disuruh cari. Di kubur ternyata apa ada. Ya, orang yang itu eh, di dalam hatinya ada kalimat lain lain Allah. Dihidupkan, dimandikan lagi, dimasukkan ke surga. Ditanya ahli surga, kenapa kok kancil? Ya, kok terakhir? Saya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah. Ya, ada saya cuma iman sehingga dimasukkan ke surga itu demikian maka di sini mereka mengatakan orang melakukan dosa sebesar apapun nggak di neraka dimasukkan surga padahal dalilnya itu masuk neraka gosok di <laughs> Nah itu demikian karena bahwa menurut mereka yang namanya iman itu cuma ucapan. Kalau begitu iblis juga beriman. Hmm. Iya, Iblis mengakui Allah itu Tuhannya. Ya. Rob, wahai Tuhanku. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun itu, undurkan umur berapa Allah apa iblis memanggil Allah Rob Tuhanku. Ya, itu gitu. Jadi iblis juga beriman. Ya, jadi ini yang sangat gampangkan. Maka ahlu sunnah wal jamaah ya jadi pemahaman yang Rasul ajarkan ke sahabat yang diterima sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini dalilnya banyak sebetulnya ini satu bahasan itu kalau kita buka dalil itu banyak sekali ya ini mereka inna fa'ilal kabira alladhi yamutu 'alaiha wa lam yatub mustahiqun lidumulin nar khulud fiha ya jadi pelaku dosa besar ya yang dia meninggal meninggal itu belum sempat tobat. Ya. Maka dia berhak masuk neraka tapi tidak kekal. Selama masih iman, selama masih muslim, iman dan Islamnya tidak baca, tidak rusak. Ya, itu Sebagaimana hadis tadi, imannya akidahnya tidak rusak ya ini ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 48 innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika disekutukan. Enggak ada ampun, enggak ada maaf ya, kecuali tobat ya. Ya begitu. Dan mengampuni selain syirik, dosa-dosa besar yang lainnya akan diampuni kepada orang yang berkehendak. Maknanya ada orang pelaku dosa besar itu yang langsung diampuni oleh Allah ya karena perbuatan baiknya sehingga Rasul mengatakan apa wa'ad biki sayyi'atil hasanatan tamhuha iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik maka akan bisa menghapus ini wong iki suka zina, wong iki suka ini suka. Tapi orang itu berbuat baik. Kehendak Allah itu. Allah ampuni dosa-dosanya dimasukkan surga. Tapi ada yang diadab dulu di neraka baru dimasukkan surga selama Islamnya imannya tidak baca, ya. Nah, itu demikian. Ini apa uh, akidahnya al-sunnah wal jamaah la ifrad la tasrif yakni bahwa tahta masyiatillah pelaku dosa selain syirik itu dibawa ke hendak Allah Rasul bersabda syafaati li ahli kabair min ummati syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umatku itu dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka selama syahadatnya tidak batal maka dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu demikian ya karena komatnya sudah habis ini masih ada lagi bahasan sebetulnya <laughs> ya nah jadi untuk menguatkan kemarin saya ulangi ya saya tambah ya demikian nanti kita bahas lagi juga ya tentang hakikat iman tentang sahabat ifrat dan tafsir mensikapi sahabat ya nah itu demikian nanti kita akan bahas ya barangkali sampai di sini apa yang yang bisa saya sampaikan ya kalau ada pertanyaan monggo dalam bab ini silakan kalau nggak ada pertanyaan monggo monggo eh, Iya. Beberapa orang mengatakan dengan hidup berkesimbangan. Iya. Di antara dunia dan ekonomi. Iya. Cuman ya kalau kita mengurus dunia ya pada jangan lupa memang itu benar. Tapi kesannya malah membuat urusan bukan prioritas mungkin seutama aku kerja sholat puasa Iya, iya, iya. Makanya di dalam setiap bahasan para ulama istilah baik itu fikih, akidah semua itu dalam setiap kata ya atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada bahasan lugatan bahasa, ada istilahan atau syar'an secara syariat. Kalau secara lugatan bahasa Makanya puasa dia jangan diterjemahkan bahasa, nanti bisa makna yang demikian itu. Yang dimaksud puasa dia di sini ini pertengahan sesuai dengan ajaran pemahaman yang diajarkan Rasul ke sahabat yang diterima sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam menolak akidah-akidah yang lainnya ya akidahnya apa eh, orang-orang e, sufi orang-orang syiah orang-orang khawarij nah itu begitu jadi wasatiyah itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul ke sahabat yang diterima sahabat dari Rasul tidak berlebihan tidak kurang-kurang kurang-kurang itu demikian kalau dari sisi bahasa mungkin bisa diterjemahkan tadi ya. Nah, itu tapi dari sisi istilah, ya kita ikut tetap, tetap standarnya itu yang diajarkan Rasul. Nah, itu demikian, ya. Ini, ya tentang termasuk tentang ibadah, ya. Nah, itu demikian. Orang-orang Khawarij ya, itu Waiminya hitam sekali, ilmunya ngapalin semua, sholatnya lamanya bukan main.